Dan kajian kita insya Allah sampai jam 9. Setelah itu tanya jawab kurang lebih seperempat jam dan kita tutup majelis karena saya ada acara pernikahan keponakan saya sendiri. Mengenai sirahnya dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mufarafuri rahimahullah taala dan kita telah kita sekarang memasuki Ghazwatu Badr Al-Kubra, perang Badar yang terbesar. Dan perang Badar ini ada hubungannya dengan syariah yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jumadal Ula atau Jumadal Akhirah tahun kedua Hijriah yang dikenal dengan syariah Til akhirah yang waktu itu tujuannya adalah untuk menghadang rombongan Quraisy dari Mekah berangkat ke Syam namun ternyata mereka lolos berhasil berangkat ke Syam. Nah, Badar ini menunggu pulangnya mereka dari Syam. Kemudian ada sedikit pembetulan tentang syariah yang dikirimkan oleh Rasulullah pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah yang dikenal dengan syariah Nakhla atau Brigade Nakhla. Kalau kita baca dari kitab Rawdatul Anwar, maka yang terkesan di sana itu bahwa penyerangan dilakukan oleh orang kafir kepada kaum muslimin namun yang benar kalau kita kembali kepada kitab aslinya dari kitab Rafiqul Maktum dan kitab-kitab besar lain bahwasanya Rasulullah seakan-akan penyerangan dilakukan oleh orang kafir kepada kaum muslimin kesannya gitu ya tapi yang benar bahwa kaum muslimin yang menyerang mereka Rasulullah hanya memerintahkan supaya mengintai saja mengintai mencari khobar ternyata mereka kaum muslimin menyerang yang kemudian berhasil membunuh satu orang dan dan menawan dua orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, Rasulullah tidak setuju. Karena ini bulan Rajab nggak boleh perang. Kenapa kalian kok menyerang? Kemudian oleh Rasulullah dua tawanan itu dimerdekakan dan orang yang terbunuh dibayarkan diatnya tebusannya. Itu yang benar seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk kepada Ghazwa Badr Al-Kubra. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Ghazwatu Badr Al-Kubra. Wa hiya awwalu ma'rakatin fasilatin baina Quraisy wal muslimin. Wa sababuha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana bil mirsadi lil 'ir allati fatathu ila syam hina ma kharaja ila dil 'ashirah Berkata penulis kitab ini Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakuri Rahimahullah Ta'ala Perang Badar yang terbesar Dan dia adalah merupakan peperangan yang merupakan pemisah peperangan pertama kali yang merupakan pemisah antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Jadi ini perang besar-besaran yang benar-benar memisahkan mana orang kafir dan mana orang mukmin. Sehingga Allah menyebutkan yaumal furqan. Itu hari pembeda. Dari perang Badar ini tampak siapa yang kafir sejati dan siapa yang mukmin sejati. Kemudian tiap-tiap peperangan itu kita perlu melihat sebabnya apa. Jadi mesti ada sebab ya, sebabnya apa kok sampai terjadi peperangan. <clears throat> Adapun sebab daripada perang Badar ini itu ada hubungannya dengan syariah Dzul Asyirah Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, sebagian sahabat untuk mengawasi rombongan kafir Quraisy dari Mekah menuju Syam. Ternyata mereka berhasil lolos berangkat menuju Syam. Nah, ketika sudah mereka berangkat lolos ke Syam, maka tidak ada jalan lain, berarti sekarang menunggu. Menunggu pulangnya mereka dari Syam. Karena mesti lewat Madinah. Ditunggu wa arsala laha rajulaini ilal haura min ardi syam liya'tiya bi khabarihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan dua orang sahabat ke daerah Hawra yaitu di sekitar Syam untuk mengirimkan berita tentang rombongan Quraisy. Kapan rombongan kafir Quraisy ini akan pulang? Kapan akan melewati Madinah? Jadi tujuannya di sini adalah untuk menghadang ya. Kalau kita lihat sebenarnya tujuan Rasulullah bukan perang. Tujuannya hanya menghadang, hanya untuk merusak perekonomian kafir Quraisy. Karena kalau ekonomi mereka rusak, mereka lemah, mereka nggak akan menghalangi jalan dakwah lagi. Tujuannya itu. Tapi nanti kita lihat bahwa manusia punya rencana, tapi ternyata Allah juga punya rencana. Yang menang rencana siapa? Rencana Allah. Tujuannya menghadang rombongan ini merusak ekonomi saja, tapi oleh Allah dialihkan, terjadi peperangan. <clears throat> Falamma marrat bihim bihimal 'ir asra'a ilal Madinah. Tatkala rombongan itu sudah lewat, maka kedua sahabat tersebut segera kembali ke Madinah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rombongan kafir Quraisy sekarang sudah pergi meninggalkan Syam menuju Mekah yang pasti lewat Madinah. Fanadaba Rasulullah fanadaba laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Walam ya'zim alaihim al-khuruj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan kaum muslimin sudah bersiap-siap berangkat untuk menghadang mereka dan Rasulullah tidak mewajibkan keluar. Karena memang tujuannya bukan perang. Yang mau ikut silahkan, yang tidak ya silahkan. Sehingga kita lihat banyak sahabat yang tidak ikut karena memang nggak wajib dan memang tujuannya bukan perang. Ini nggak khawatir apa-apa. Yang mau ikut boleh, yang nggak ikut juga boleh. <clears throat> Fantadaba salatun ثلاثة عشر وثلاثمائة رجلا وكيل أربعة عشر وثلاثمائة رجلا وكيل سبعة عشر وثلاثمائة رجلا Maka keluarlah 12 213 Ada pendapat yang mengatakan 213 Ada pendapat yang mengatakan 314 ya 313 314 dan 317 Silap ya <coughs> Yang jelas tidak jauh berbeda Ada pendapat yang mengatakan jumlah kaum muslimin yang keluar saat itu 313 Dan ini yang paling masyhur Ada yang mengatakan 314 Ada yang mengatakan 317 Tidak masalah Beda satu dua angka Kemudian semuanya ikut dari Ansor hadir, dari Muhajirin juga hadir. Yaitu Itnan watamanun Au thalatha watamanun Au sitta watamanun minal muhajirin Dari kalangan muhajirin Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah Ada 82 Atau 83 Atau 86 Yalah ya sekitar itu Dari kalangan muhajirin Sisanya dari ansor Dari ansor ada dua kelompok Ada aus, ada khazraj Wahid wasitun minal aus Wa sab'un wa mi'ah minal khazraj 61 dari aus Dan 170 dari khazraj Yang banyak Muhajirin apa ansor? <coughs> muhajirin apa ansor yang banyak? Ya ansor jelas 170 ditambah 61 Sementara muhajirin sekitar 82 atau 83 atau 86 Berangkatlah para sahabat ini walam yattakhid haula'i uhbatahum al kamila. Mereka tidak membawa persiapan yang matang, yang cukup, yang sempurna karena memang tujuannya bukan perang. Jadi apa adanya, berangkat apa adanya. Falam yakun ma'ahum illa fursan wa illa farasan wa sab'una ba'iran faqat sehingga tidak ikut beserta mereka kecuali dua ekor kuda pacu dan 70 ekor onta saja. Jadi kuda pacu cuma dua, ontanya cuma 70. Sehingga kalau kita baca riwayat yang lebih panjang, tiga orang mereka saling bergantian menunggangi onta. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantian dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga dengan sahabat Marsad bin Abi Marsad. Gantian orang bertiga ini gantian menunggangi onta. Subhanallah ya, luar biasa. Ini adalah perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi membela dakwah Islamiyah. Dari sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya para sahabat itu sangat patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Maka para sahabat hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian juga dari sini pula kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran betapa kompaknya antara muhajirin dengan ansor. Kompak, disuruh keluar keluar sama-sama, tanpa ada saling menyalahkan. Kamu lebih banyak, kamu sedikit, sama-sama keluar. Ini kepentingan bersama. Tujuannya muhajirin dan ansor itu hanya untuk keutamaan saja bahwa muhajirin lebih utama daripada ansor seperti itu tapi bukan untuk membedakan bukan diskriminasi karena mereka sama-sama kaum muslimin kemudian juga dari sini jelas bahwa tujuan tujuan utama bukan perang tujuan utama bukan perang walaupun oleh Allah dialihkan kepada peperangan Kemudian dari sini juga ada keutamaan ansor, keutamaan muhajirin. Mereka rela berpayah-payah, bercapek-capek, bersusah-susah demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islamiah. Kemudian wa aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwa'a abyad dafa'ahu li Mus'ab bin Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera berwarna putih kepada Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair dijadikan sebagai komandan pasukan semuanya secara keseluruhan. Komando diberikan Mus'ab bin Umair. Yang kita kenal Mus'ab ini luar biasa ya, sejarah masuk Islamnya Mus'ab. Yang dulu mula-mula dia hidup senang, mewah-mewah, kemudian masuk Islam dia menjadi susah, dikucilkan, diusir, dia melarat, miskin, bapak. Bahkan gugur di medan Uhud Kain kafan pun tidak ada yang mencukupi Nanti kita lewat sana Jadi ini bendera besar Bendera besar warnanya putih Dipegang oleh komandan secara keseluruhan Bendera besar Kemudian wakana lil muhajirina alamun yahmiluhu Ali ibn Abi Talib walil ansar alamun yahmiluhu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian muhajirin juga membawa bendera kecil. Istilahnya apa bendera kecil itu? Panji-panji. Ya. Jadi muhajirin, komandan batalion muhajirin itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sementara komandan batalion Ansor adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala Jadi bendera besar warnanya apa tadi? warnanya putih dibawa oleh sahabat Mus'ab bin Umar komandan secara keseluruhan kemudian Ansor punya bendera sendiri dan Muhajirin punya bendera sendiri dibawa oleh masing-masing dari mereka Muhajirin Ali bin Abi Thalib Ansor Sa'ad bin Mu'ad dan bendera kecil itu atau panji-panji itu berwarna hitam <coughs> seperti itu batalion-batalion <coughs> Wastakhlafa 'alal Madinati Ibnu Ummi Maktum. Kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Madinah adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Tapi oleh Rasulullah diberikan kehormatan. Abdullah bin Ummi Maktum menjadi penguasa Madinah ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Tumma arsala makanahu minar rauha Abu Lubabah bin Abdul bin Abdul Mundir Kemudian ketika dalam perjalanan sampai di sebuah tempat namanya Rauha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah bin Ab Abdul Mundir untuk pulang ke Madinah lagi mengambil kekuasaan dari Abdullah bin Umi Maktum. Jadi penguasa Madinah dipindah tangankan dari Abdullah bin Umi Maktum kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundir radhiyallahu taala ajma'in. Di sini juga ada faedah-faedah. Di antara faedah adalah kekompakan para sahabat. Tidak ada istilah rebutan jabatan di kalangan sahabat. Mus'ab bin Umair jadi komandan secara keseluruhan, mereka nurut. Mereka tidak ada yang mengatakan kenapa kok bukan saya. Tidak ada. Nurut. Sementara komandan batalion Muhajirin Ali bin Abi Thalib mereka nurut. Tidak ada yang mengatakan kenapa bukan saya, kenapa bukan suku saya bukan keponakan saya. Demikian pula komandan batalion Ansor Sa'ad bin Mu'ad. Nurut semuanya. Kemudian yang dipilih jaga Madinah, penguasa Madinah sementara Abdullah bin Umi Maktum, enggak ada yang protes walaupun dia seorang yang buta. Nurut apa kata pemimpin. <clears throat> Demikian pula ketika Abu Lubabah dikirim kembali ke Madinah mengambil kekuasaan dari Abdullah bin umm Maktum, Abdullah bin umm Maktum dengan ikhlas memberikan tidak ada istilah dia merasa memiliki apa kata Rasulullah SAW. Jadi dari sini ikhwan fillah rahimakumullah di antara resep kesuksesan itu perlunya ada pemimpin yang ditaati. Selama tidak maksiat dan selama kita mampu. Karena kalau pemimpin nggak ditaati, ya nggak mungkin sukses. Pemimpin bilang gini, ya dilakukan gitu, ya nggak jalan, nggak jalan. Apapun apa kata pemimpin, yang penting bukan maksiat, yang penting kita mampu, kita jalankan. Suka enggak suka, berat apa namanya suka enggak suka, seneng enggak seneng, dijalankan. Ukurannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati yuridu Badran wa huwa mawdi'un ala bu'di khamsin wa khamsin wa mi'a kilometron janub gharbil Madinah tuhitu bihi jibalu syawahik min kulli janib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin keluar dari Madinah menuju Badar sebuah tempat medan Badar yang jauhnya kurang lebih 155 km janub gharbi Janub Gharbi itu selatan yang arahnya ke barat. Apa namanya? Barat daya. Iya. Barat daya ya. Barat daya Madinah. Yang mana Badar itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang dari segala penjuru. Jadi berangkat perjalanan 155 km. Ontanya satu gantian orang tiga. Jadi satu orang itu jalannya berapa kilo? Berapa kilo jalannya? 50 kilo. Subhanallah ya, jalan kaki ini 50 kilo perang. Sambil kita bayangkan kondisi di sana kayak gitu. Kalau panas sangat panas, kalau dingin ya sangat dingin. Subhanallah. <clears throat> Disinilah perlunya kita latihan fisik. Ya kan latihan fisik. Yang mana kalau kita kira-kira dibutuhkan, maka kita sudah siap. Fisiknya sudah siap. <clears throat> Walaysa fihi illa satu manafid dan tidak ada celah menuju ke Madinah itu atau menuju ke Badar kecuali ada tiga celah saja. Ada tiga celah. Manfaat filja fil janub yaitu celah dari arah selatan wahwal udwatul quswa yang disebut dengan al udwatul quswa lembah yang jauh. Kemudian waman waman fatfis shimal wahwal udwatut dunia. Kemudian celah dari arah utara yang disebut dengan lembah yang dekat. Waman fatfis syarqi qariban min manfadis shimal yadkhulu minhu ahlul Madinah dan celah dari arah syarq dari arah timur yang dekat dari celah arah utara yang daripadanya masuk penduduk Madinah. Jadi jalan yang biasa dilewati penduduk Madinah adalah celah yang dari syarak dari timur. Jadi ada celah-celah ya. Jadi di sini di antara faedahnya bahwa seseorang itu harus tahu celah-celah keluar masuk pasukan kemana, jalan kemana aja, jalan utama, jalan alternatif dan yang lain-lainnya sehingga tidak kesasar ketika dibutuhkan perjalanan itu. Dan mengenai al-udwatul quswa dan juga al-udwatud dunya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 42. Id antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-quswa war rabbu asfala minkum. Jadi kaum muslimin berada <clears throat> atau orang-orang Madinah biasa lewat dari arah dari arah ya, arah simal di sini kalau dari arah simal ya dari arah arah utara yaitu lembah yang yang dekat kemudian wakana tariqul qawafilir ra'isi baina makkah wasyam yamurru min dakhili hadzal muhyit dan bahwasanya jalan utama yang biasa dilewati oleh kafilah-kafilah yang mengadakan perjalanan dari Mekah ke negeri Syam yaitu yang melalui ini, melalui jalan Asyimal tadi itu yang biasa dilewati orang-orang Madinah yaitu dari arah utara. Wa kana fihi masakin wal abar wan nakhil fa kanat tanzilul yang mana di sana itu ada tempat tinggal peristirahatan, ada sumur-sumur untuk mengambil air dan juga di sana ada kebun-kebun kurma untuk mengambil buah-buahan yang biasa kafilah-kafilah singgah di sana watuki tuqimu fihim sa'at wa ayyaman dan tinggal di sana selama beberapa jam atau beberapa hari untuk istirahat. Jadi peta ya, peta ini perlu ya. Jadi kita harus tahu peta ya, peta itu perlu peta Kota Malang, peta Jawa Timur, dan peta-peta yang lain. Terutama bagi para dai harus tahu peta. Kemudian wakana fi eh, wakana minas sahli jiddan an yasuddal muslimuna hadhil al-manafida ba'dama tanzilul air fi hadal muhit fatatarru ila istislam maka sangat mudah sekali bagi kaum muslimin untuk menutup celah-celah ini. Setelah rombongan kafir Quraisy masuk sehingga mereka dipaksa untuk nyerah. Jadi bisa saja ketika kafir Quraisy masuk, lalu tiga celah tadi ditutup. Bisa keluar nggak mereka? Nggak bisa keluar. Jadi mau nggak mau dipaksa untuk menyerah. Nyerah. Walakin min lawazim hadha at-tadbir an la yash'ura ahlul 'ilm fi khurujil muslimina itlaqan hatta yanzilu bi badrin ala ghirra. Akan tetapi sudah merupakan kelaziman rencana ini hendaklah kaum muslimin melakukan semua itu secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kafir Quraisy secara mutlak. Jadi mereka nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu, mereka lihat nggak ada apa-apa, mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk baru ditutup semua pintu. Mereka tidak tahu dan mereka terperangkap di sana. Kaum muslimin sembunyi-sembunyi berangkat sampai mereka datang di lembah Badar. <clears throat> Walidzalika salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala ma salaka tariqan akhar ghaira tariqi Badar thumma ta'ti fit taqaddum ila jihati Badar. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama beliau lakukan adalah menempuh jalan lain, jalan alternatif, bukan jalan yang biasa dilalui menuju Badar. Jadi jalannya jalan nggak biasa. Kemudian baru setelah itu mereka mengarah kepada Badar. Sehingga rombongan kafir Quraisy nggak tahu bahwa muslimin sedang mengarah kepada Badar. Akan menjebak mereka. Di sini ada faedah yaitu dalam perang itu diperlukan siasat. Siasat perang itu perlu. Mengecoh musuh itu perlu. Bahkan berbohong dalam peperangan itu boleh. Di antara bohong yang boleh itu bohong dalam suasana perang. Boleh mengecoh musuh. Kemudian juga <clears throat> ada sebuah ungkapan yang sangat masyhur yaitu innal harba khud'ah. Yang namanya perang itu adalah nipu. Bagaimana kita bisa menipu musuh? Iya kan? Kalau perang jujur gimana? Ya habis ya. Ya perang nggak ada yang tidak jujur. Bagaimana kita buat tipu muslihat pokoknya musuh kalah. Yang penting pokoknya perangnya perang yang syar'i tentu saja. Perang yang syar'i. Kemudian selanjutnya, sekarang kita bicara tentang rombongan Quraisy. Seperti apa rombongan Quraisy itu? Tadi kita sudah bicara muslimin, berapa jumlah muslimin? Gampangnya 313, itu aja gampangnya. Soal masalah khilaf itu ditinggalkan aja. Yang masuk adalah 313. Mereka disertai apa? dua ekor kuda dan 70 ekor onta, nggak mau persiapan lengkap. Nah, sekarang bagaimana keadaan rombongan kafir Quraisy yang membawa harta dari Syam? Hartanya berapa miliar yang mereka bawa? Yang mereka bawa ammalir ir kiwamuha alfa ba'irin muwaqqara bi amwal la taqillu an khamsin alfa dinar. Adapun rombongan kafir Quraisy maka harta mereka itu sejumlah apa namanya rombongan mereka sejumlah seribu ekor onta yang masing-masing onta itu dipenuhi dengan harta yang tidak kurang semuanya daripada 50 ribu dinar emas jadi mereka rombongannya seribu ekor onta jadi mereka baris ya ini luar biasa rombongan besar ini. Wa kana raisuha Abu Sufyan. Yang memimpin mereka adalah Abu Sufyan, tokoh kafir yang kemudian masuk Islam ketika Fathu Makkah. Wa ma'ahu nahwu 40 rajulan faqat. Dan bersama Abu Sufyan sekitar 40 orang saja. Jadi 40 orang saja. Jadi onta yang lainnya jalan sendiri karena onta itu nurut ya. Onta itu nurut kan. Maka dari itu Allah mengatakan afala duruna ilal ibili kaifa Mengapa mereka tidak lihat onta? Bagaimana diciptakan Allah? Onta itu banyak keistimewaannya. Di antara keistimewaan onta itu nurut. Nurut onta itu. Kepada anak kecil pun nurut. Dibawa kemana aja dia patuh. Maka dari itu Rasulullah mengibaratkan orang mukmin, orang beriman sama dengan onta. Innamal mu'minu kal jamalil anif, aina mangkidang qadam. Orang mukmin seperti onta yang penurut, dibawa kemana aja dia patuh, mengikuti. Orang mukmin ya, sami'na apa ata'na. Jadi di sini cuma 40 orang, Abu Sofyan dengan 40 orang, ontanya 1000. Hartanya berapa tadi? 50 ribu dinar emas. Satu dinar itu berapa? Satu dinar itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid dalam bukunya Muharramat Istahana Bihannas dosa-dosa yang dianggap biasa ya satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas Jadi 4 seperempat gram emas Tinggal dikalikan aja 4,25 gram emas dikali 50 ribu Berapa gram? Ayo kerjakan antum Kalau Deden dari matematika ini UM ini Ayo berapa antum hitung Saya tunggu hasilnya <clears throat> Ini nilainya ya, nilainya seperti itu. Berapa miliar nanti kita tahu. Saya saya dibantu ngitung. Saya bukan dari matematika ya. 4,25 dikali 50 ribu. Berapa? Yang jelas pokoknya 200 ribu gram lebih. Cuman 200, berapa? Untuk melihat Berapa? 200 212.500 gram. Subhanallah ya. 212.000 gram bukan rupiah. Kita belum bicara rupiah. 212.500 ada 500-nya ya. Ya. Betul tentu Jadi 212.500 rupiah. Karena ngitungnya itu gampang aja. Cara ngitungnya 4,25 ya dikalikan aja 100 ribu ya kan setelah itu dikurangi separuh dan keluarnya yaitu 212.500 kalau 1 gram 100 ribu sekarang untuk mengalikan 100 ribu dikali 212.500 apa keluarnya? Sudah ketemu? Saya nah, ini bawa anu ini. Bawa kalkulator ini. Berarti antum lebih hebat dari matematika. <laughs> Dan ada kalkulatornya. Berapa ketemunya? <coughs> Berapa? 2 miliar 125 juta. Terus? Iya. 2 miliar 185 juta. Ya, bukan 21 miliar. 2 miliar ya. 2 miliar. Jadi harta yang mereka bawa 2 miliar. Subhanallah luar biasa ya besar sekali. Jadi ini merupakan kalau ekonomi ini bisa dihancurkan milik orang kafir, mereka bubar. Karena berarti di sini harta mereka tertanya. mana yang membuat orang kafir kuat diantaranya adalah faktor ekonomi. Kalau ekonomi mereka rusak, ya mereka bubar.